Masih kita barat bahasan tentang al-asma al-amilah amal al-fi'il. Isim-isim yang dia beramal seperti amalannya fi'il. Yaitu merafakkan fa'il dan menasabkan maf'ul. Dan juga berkait dengannya dhuruf, dhuruf, dhuruf. Dan juga al-jar wal majrur. Sudah kita ambil isim yang pertama yaitu masdar. Dan juga sudah kita sebutkan syarat-syaratnya agar masdar itu beramal seperti amalannya fi'il. Ya dicontohkan oleh musannif dengan ucapan beliau a'jabani burbuka zaidan dan juga walaula daf'ullahi an-nasa au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman juga telah dijelaskan bahwasanya masdar ada tiga keadaan mudhaf itu yang paling sering beramal yaitu ketika dia didhofahkan kemudian yang kedua munawwan ketika dia ditanwin yang terakhir ketika dia bergandengan dengan al ya. contoh yang dia didhofahkan dan beramal karenanya walaula daf'ullahi an-nasa daf'ullahi dafa' dia dhofahkan dia masdar dari dafa' yadfa'u dia dhofahkan kepada fa'ilnya lafzul jalal Allah kemudian dia menasobkan maf'ulnya an-nasa Contoh yang bertanwin it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman. It'amun masdar dari at'ama yut'imu it'am. Dan di situ fa'ilnya mahdhuf, takdirnya it'amuhu yatiman sebagai maf'ulnya. Kemudian contoh yang beral dan dia beramal adalah dhaifun nikayati a'da'ahu khalu al-firara yurakhil ajala. Di sini syahidnya an-nikayah, dhaifu an-nikayah. Dia dhaifun nikaya, lemah. Ya, serangannya kepada musuh dan dia mengira bahwasanya lari yurohi al-ajal, melarikan diri dari peperangan yurohi al-ajal, bisa menunda ajal. Syai'nya di sini an-nikayah. Dia master dari naka kaya. Masternya an-nikayah dan dia beral, beramal menasubkan mafolnya an-nikayah a'da'ahu. Harus <clears throat> sedikit jangan kita tambahkan ya tanbih masdar kepada fa'ilnya tanbih yang pertama bahwasanya masdar diidhafahkan kepada fa'ilnya maka dia masdar ini mengejarkan fa'ilnya kemudian menasobkan maf'ulnya tanbih yang pertama yaitu bahwasanya masdar dia diidhafahkan kepada fa'ilnya maka dia mengejarkan fa'ilnya kemudian dia menasobkan maf'ulnya Contoh ajibtu min syurbi Zaidin al-asala. Ajibtu min syurbi Zaidin al-asala. Saya merasa kagum dengan Zaid minum madu. Ya. Di sini kita dapati <clears throat> masternya syurub diadofahkan kepada fa'il dan mengejarkannya. Syurubi Zaidin. Kemudian menasobkan mafulnya al-asala. Al-asala maful dari syurub syurab masdar dari syariba yashrabu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata yang kedua, masdar diidhafahkan kepada maf'ulnya. Masdar diidhafahkan kepada maf'ulnya. Kemudian dia pun mengejarkan maf'ulnya dan merafakkan fa'ilnya. Masdar diidhafahkan kepada maf'ulnya sehingga dia mengejarkannya kemudian merafakkan fa'ilnya. Contoh ajibtu min syurbil asali zaidun. Ah itu lihat. <clears throat> Bagaimana cara penggunaannya. Ajibtu min syurbi al-asali zaidun. Saya merasa kagum dengan minum madunya zaid. Di sini kita dapati masalahnya syurb diidhofahkan kepada apa? Maf'ul. Syurbil asal. Dan dia mengejarkan ya maf'ulnya sebagai mudhof dan merafakkan fa'ilnya yaitu apa? Zaidun. Dari sini kita mengetahui bahwasanya yang namanya nasar kadang diubahfahkan kepada fa'il, kadang diubahfahkan kepada apa? maf'ul. Bisa diubahfahkan kepada fa'il, bisa diubahfahkan kepada apa? maf'ul. Kalau dia diubahfahkan kepada fa'il berarti menasabkan apa? maf'ul. Kalau dia diubahfahkan kepada maf'ul berarti merafa'kan apa? fa'il. <clears throat> Terkadang juga didofahkannya masdar itu kepada dorof tawasu' tawasu'an karena berluas-luas dalam pemakaian kemudian setelah itu baru merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul kadang yang berapa tiga ya kadang masdar didofahkan kepada dorof karena berluas-luas dalam penggunaan Kemudian dia pun merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul. Contohnya ajib tu min dorbil yaumi Zaidun Amron. <clears throat> Ajibtu min darbil yaumi Zaidun Amron. Di sini masternya darb didofahkan kepada dhorof al-yaum. Kemudian dirafakkanlah fa'ilnya Zaidun dan dinasabkanlah maf'ulnya. Ajibtu min darbil yaumi Zaidun Amron. Saya merasa kagum dengan pukulan hari ini Zaid kepada Amr. <clears throat> Kemudian tanbih berikutnya apabila masdar didofahkan kepada fa'il apabila masdar didofahkan kepada fa'il contohnya tadi yaitu apa contohnya masdar didofahkan kepada fa'il tu min syurbi zaidin apabila masdar didofahkan kepada fa'il maka fa'ilnya majrurul lafzi lafaznya dijarkan marfu'ul mahalli tapi mahalnya rofa. Adapun kalau mastarnya didofahkan kepada maf'ul maka maf'ulnya majrur lafzi, majrur lafadznya mansubul mahalli, mansub mahalnya. Ini penting ya, perhatikan. Kemudian boleh bagimu pada tabi' dari fa'il yang majrurul mahal, eh majrurul lafzi wa marfu'ul mahal boleh pada tabiknya seperti sifatnya ataupun atau fayannya atau selain keduanya memandang lafadznya ataupun memandang mahalnya. Ya. Tadi disebutkan ya bahwasanya kalau master didofahkan kepada fa'il maka master ini mengejarkan apa? lafadznya fa'il ataupun lafaz fa'ilnya majrur tapi maknanya apa? marfu'. Kalau masternya didofahkan kepada maf'ul maka lafad e, maf'ulnya majrur tapi maknanya atau mahalnya apa? Mansub. Ya. Bagaimana dengan tabi'nya? Tabi yang mengiringi fa'il dan maf'ul tadi yang majrur lafadznya kemudian marfu mahalnya atau mansub mahalnya. Boleh pada tabi'nya dengan engkau memandang lafadznya sehingga engkau mengejarkan tabi'nya sebagai sifat sifatnya ataupun atofnya ataupun yang lainnya. Boleh pula bagimu untuk melihat mahalnya. Maka engkau pun merofakkannya. Ketika yang dijarkannya fa'il. Atau menasobkannya. Ketika yang dijarkannya maf'ul. Contoh. Ajibtu min syurbi zaidin al zharif Nah, lihat. Ajibtu min, ajibtu min syurbi zaidin al zharifi Boleh dengan jar. Saya merasa kagum dengan syurbi Zaid, minumnya Zaid al yang tampan wajahnya ini. Boleh antum menjarkan vorifi karena dijadikan tabi' bagi lafadznya Zaid yang majrur. Atau boleh pula antum rofakan al karena diatofkan kepada mahalnya apa? Zaid yang rofa. Boleh dikatakan ajib itu min syurbi Zaidin al karena diatofkan kepada lafaz Zaid yang majrur atau dirofakkan al-dharifu karena diatofkan kepada mahalnya Zaid yang rafa. Contoh yang mansubnya. Ajibtu min akli lahmi wal khubzi. Ajibtu min akli lahmi wal khubzi. Saya merasa kagum. Ya, dari memakan daging dan roti. Boleh al-khubzi roti, ini tabi'nya atau nasaknya untuk dijarkan karena diatofkan kepada al-lahmi yang majrur lafadznya. itu min akli lahmi wal khubzi boleh dengan jar karena diatofkan kepada lafad al-lahmi boleh pula dengan nasab fathah dengan dikatakan ajib itu min akli lahmi wal khubza karena diatofkan kepada mahalnya al-lahm yang mansub sebagai maf'ul. Sudah paham ya? Ngerti ya? Hah? Ada belum paham nggak? Ya. Jadi yang namanya masdar kadang didhafahkan kepada fa'il, kadang didhafahkan kepada apa? maf'ul. Kalau masdar didhafahkan kepada maf'ul eh, kepada fa'il, maka fa'ilnya lafadznya menjadi apa? majrur. Tapi mahalnya tetap rafa. Kemudian tinggal tersisa amalan yang kedua, menasobkan maf'ul. Maka tinggal disebutkan maf'ulnya dalam kondisi mansub ketika masalahnya didofahkan kepada maf'ul, maka maf'ul tadi lafaznya jadi apa? Majur, tapi mahalnya tetap nasab. Tersisa fa'il, maka fa'ilnya disebutkan dalam kondisi apa? Ro, rofa. Nah, sekarang kita bahas tentang tabi'nya. Bagaimana keadaan tabi' yang dia menjadi tabi' bagi fa'il ataupun maf'ul yang majrur. Boleh dua sisi. Tabi'nya nih. Kalau dia tabi bagi yang kalau dia sebagai tabi dari fa'il yang majur lafadznya boleh tabinya dijarkan karena ngikut lafadznya boleh dirofakkan karena ngikut apa mahalnya rofa fa'il kalau dia tabi bagi yang mansub ya bagi maf'ul yang dia sudah majur karena idhofah kalau dia diikutkan kepada lafadznya eh, maf'ul tadi yang sudah majur karena idhofah maka majur kalau dia diatofkan kepada mahalnya maful tadi yang menjadi mutafilai maka dia menjadi apa mansub udah kayak gitu ya nah, itu diperhatikan ya diingat-ingat itu bermanfaat insyaallah ya kalau sudah paham kita masuk ke isim yang kedua yang dia beramal seperti amalannya fi'il merofakkan apa fa'il menasobkan maf'ul sehingga tidak bertentangan ya ajibtu min dorbi zaidin apa amron loh katanya tadi dorb itu dia beramal seperti amalnya fi'il merofakkan fa'il menasobkan maf'ul iya di sini maf'ulnya nasab tapi kok di sini fa'ilnya majrur iya lafadznya majrur tapi mahalnya apa rofa gitu Ya. Yang kedua ismul fa'il. Kadharibin wa mukrimin. Fa in kana maqrunan bi al amila mutlaqa nahu hadha dharibu zaidan amsi aw al ana aw ghada wa in kana mujarradan min al amila bi syartain kaunihi lil hal aw lil istiqbal واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف نحو ما ضارب ma dharibun zaidun amran wa adharibu wa adharibun zaidun amran wa zaidun dharibun amran wa marartu bi rajulin dharibin amran <clears throat> yang kedua adalah isim fa'il contohnya dharib dari apa daraba yadribu dharib mukrim dari apa akrama yukrimu mukrim apabila isim fa'ilnya bergandengan dengan al maka amila mutlaqa dia beramal secara mutlak dia beramal secara apa mutlak contoh hadza dharibu zaidan ams mutlak tuh yang lampau sekarang ataupun yang akan datang tidak dibatasi dengan waktu tertentu kalau dia beral, hadza dharibu Zaidan amsi awil ana ghadan. Ini adalah orang yang mukul Zaid kemarin atau waktu sekarang, al-an atau besok ghadan. Berarti kalau besok berarti orang ini adalah orang yang akan terjemahnya kan. Kalau amas berarti orang yang telah. Kalau alan berarti sedang. <clears throat> Wa in kana mujarradan min al apabila isim fa'ilnya kosong dari al. Ya, kosong isim fa'ilnya dari apa? Al-amila ini Maka dia beramal dengan dua syarat. Ya, beramal dengan dua syarat. Syarat yang pertama kaunuhu lil hal agar dia isim fa'ilnya untuk waktu sekarang. Awil istiqbal ataupun waktu mendatang. Ini syarat yang berapa? Yang pertama. Yang kedua, i'timadu ala nafsin. Agar isim fa'il ini bersandar kepada eh, penafian. Ataupun bersandar kepada istifam, pertanyaan. Ada tu nafsi, ada tu istifam. Ataupun dia isim fa'ilnya bersandar pada mukhbarin anhu. Bersandar pada khobar. Pada mubtada. Ya. Bersandar pada mubtada. Kalau mukhbarin anhu mubtada atau mausufin atau dia bersandar kepada mausuf kepada sesuatu yang disifati. Ya. Contohnya madharibun Zaidun Amron. Madharibun Zaidun Amron. Zaid tidak sedang atau akan memukul Amr. Di sini beramal doribun dalam kondisi kosong dari al dan terpenuhi di situ dua syarat. Syarat yang pertama dorib untuk apa? Hal atau istiqbal. Syarat yang kedua dorib di sini bersandar pada nafi itu ma. Ya ma ma doribun Zaidun Amron. Jadi kasih al-an ataupun apa? Ghadan. Arabnya mana fiyah? hijaziyah. Maknya di sini nafiyah hijaziyah. amal amal laisa beramal seperti amalannya Laisa. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merofakkan isim, menasabkan khabar. Borib ismuha. Sedangkan borib adalah isimnya. Isimnya ma Allah tidak amal amal Laisa. Wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih. Wa borib ismu fa'il dan borib isim fa'il. Ya'malu amal al-fi'il. Beramal seperti amalnya fi'il. Zaidun, nah, Zaidun Arabnya fa'il. Saddama sadar khabar yang dia menduduki atau menutupi tempatnya khobar. Jadi dorib dengan fa'ilnya sudah tercukupi dari khobar. Sudah tertutupi dengan fa'il. Khobarnya sudah tercukupi dengan fa'il. Amron mafulun bih. Boleh pula antum dalam Arab maknya dijadikan mak tamimiyah yang tidak beramal. Kalau maknya hijaziyah itu beramal seperti amalnya laisa. Kalau antum menjadikan maknya tamimiyah maka tidak beramal. Doribnya di sebagai mubtada ya maknanya sama penafian semua cuma dalam amalannya berbeda kalau hijaziyah beramal seperti amalnya Laisa merofakan isi menasubkan khabar kalau mak tamimiyah tidak beramal maka isi di Arab sebagai mubtada baribun mubtada mak nafiyah tamimiyah borib mubtada gitu zaidun fa'il sadda masadul khabar kemudian di situ kasih al ana misalkan Zorof zaman mafulun fih mabni alal al fath ila akhirih. Kemudian amrun jelas di sini maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbi al fathah dhahiru ala akhirih. Jadi kalau antum jadikan maknya di situ apa? Ma maka boleh sebagai isimnya mak. Iya. Sebagai apa? Isimnya mak. Kemudian di situ Zaidun fa'il dari dorib dan dia sadda menutupi tempatnya khobarnya ma taimiyah. Apa ma hijaziyah bukan taimiyah. Tapi kalau untuk menjadikan maknya tamimiyah, taimiyah, yang mubtada Zaidun berarti fa'il sadda masadda al khobar. Kalau untuk menjadikan maknya di situ ma hijaziyah dorib sebagai isimnya ma. Kemudian Zaid itu sebagai fa'il dari dorib dan dia menduduki posisi khobarnya mak hijaziyah. Sudah paham ya? Itu dua syarat. Yang pertama kosong dari al uh, ataupun syarat ketika dia kosong dari al agar dia untuk waktu sekarang ataupun yang mendatang. Yang kedua agar dia bersandar kepada nafi. Kemudian contoh bersandarnya isim fa'il yang dia beramal karena bersandar kepada istifham adalah adharibun Zaidun Amron adharibun Zaidun Amron apakah Zaid memukul Amr I'rabnya ya jelas ya Hamzah istifhamiyah harfun la mahalla min al-i'rab dharib mubtada Zaidun fa'il sadda masada al-khabar Amron maf'ulun bih Kemudian contoh dari <clears throat> isim fa'il yang dia beramal karena ya bersandar kepada mubtada. Disebutkan au mukhbarin an atau dia bersandar kepada mukhbarin an kepada mubtada yang dia sebagai khabarnya. Isim fa'ilnya sebagai khabarnya. Wa Zaidun dharibun amran. Zaidun dharibun amran. Zaid adalah yang memukul Amr. Kenapa di sini dharib boleh beramal dalam kondisi dia bertanwin? Boleh karena dia bersandar kepada Zaid mubtada yang mana dharib sebagai khabarnya. Ya. Yeah. Wa marartu bi rajulin bin amron. Ini juga yang terakhir ya, ini yang terakhir. peramalnya isim fa'il karena dia bersandar kepada mausuf, kepada sesuatu yang disifati. Contoh marartu bi rajulin bin amron. Saya melewati seorang laki-laki yang memukul amr. Di sini dorib isim fa'il tanpa alif lam. Dia beramal. Kenapa? Karena dia bersandar pada mausuf. rojulinya kan mausuf. Dorib mau sifatnya berarti. Irabnya insya Allah jelas ya. Zaidun baribun amran. Zaidun mubtada barib? Khobar. Am, amran apa? Mafulun bih. Maratu bi rajulin baribun amran juga jelas. Maratu fi'lun wa fa'il. Bi rajulin jar majrur. Barib sifat dari rajul. Amran sebagai apa? Mafulun bih. <clears throat> ya, selesai berarti isim yang kedua yang dia beramal seperti amalannya apa? Fi'il. Ada yang mau disampaikan? Hada doribun. Hada doribu zaidan. Ya aborib itu. Ya bukan fa'il, dia isim fa'il yang beramal seperti amalnya fi'il. Irabnya bagaimana? ah irobnya tadi Hada dharibu zaidan Hada sebagai mubtada ad sebagai khabar kan ad benak dengan mana dia drib. zaidan sebagai maf'ul ya Ada yang ditanyakan yang lain? Apa? Mafulun bi dari mana? Kalau maknya maknya apa? Majaya ya, dari dorib. Iya, dari dorib. Ma doribun zaidun amron. Kalau maknya mahjaziyah berarti seperti Laisa kan? Mal isim Laisa dorib marfu kan? Alamat rafi Abu Mutahhir al akhiri ya Yanahu ismu ma hijaziyah. Nah, kemudian Zaid di sini fa'il dari dharib sadda ma sadda khobar ma hijaziyah. Ya. Yeah. Amrun mafulun bih. Maful dari mana? Dari dharib. Ya. Yang lain? Hah? Zaidan, yang tanya apa? bukan failnya, ambilnya mana gitu. Hmm. Eh failnya mana? Oh failnya, ya berarti bom minus fihi jawa dan takdiru huwa. Iya, failnya. Dia dikatakan isim fa'il amalu amal fi'il kalau kita mi'rab satu persatu tuh. Adharib isim fa'il ataupun ya isim isim fa'il يعمل عمل فعل يرفع الاسم يرفع الفاعل وينسب المفعول وفعل المستتر فيه جواز أن تقدره هو gitu. dan doribnya sendiri sebagai apa? khabar Ya khabar marfu. wa huwa ismu fa'il ya'mal amal al fil yarfa al ism yarfa al fa'il wa yansibu al-maf'ul wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa zaidan maf'ulun bih. ya ada yang terlewat ya tentang makna isim fa'il. Isim fa'il adalah sifat yang menunjukkan kepada pelaku perbuatan, pelaku perbuatan. Fa'ilul hadas, pelaku kejadian. Dan dia mushtaq min masdaril fi'il mabni lil ma'lum. Dan dia diambil dari masdar fi'il yang mabni lil ma'lum. Hidhari dari dorb. Mukrim dari apa? Ikram. Ya. Muntalik dan ada caranya di sana dibahas di ilmu sorf. Di sini juga pernah ya sempat dibahas ya. Sudah belum? Tentang bagaimana cara membentuk isim fa'il. Hmm. Dan datang isim fa'il dari yang sulasi di atas wazan fa'il itu bisa dikiaskan. Akala akil, borib, jalis, dan seterusnya. Apakah dari fil yang muta'adi ataupun yang lazim bahkan bisa borib harib Terkadang isim fa'il datang bukan di atas wazan fa'il. Tapi itu jarang sedikit. Contoh toba, ya tibu, toyib isim fa'ilnya itu. Isim fa'ilnya apa? Toyib. Orang yang baik. Kadang itu jarang. Contoh yang lain, syekh. Simpannya juga dari syakho. Juga asyab dari syab. Dari syaba. Perubahan. Terkadang seperti itu. Ya cukup dulu sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Shalallahu Assalamualaikum warahmatullahi